Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin Allah yarhamuna Allah menyayangi kita Tandanya, bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu Allah senangkan mendekat kepadanya. Melalui diantaranya senang ibadah, senang amal, senang akhlak, senang dakwah, senang muhasabah diri. Sekarang kita bersama guru mulia. Al-Fadil Habib Hasan Ja'far As-Segab. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ibadah, dalam dakwah. Puluhan ribu jutaan jamaah beliau dalam setiap kali majelis hanya saja Arifin nggak bisa kuat hadir bersama beliau. Karena Arifin Habib jam 9 itu sudah KO. Ya gak kuat Arifin. Allahu Akbar. Beliau malam mengajar, mungkin belum istirahat kali sekarang. Sudah datang subuh di sini, kemudian Masya Allah. Berdakwah lagi. Allah beri kekuatan pada hamba-hamba yang menjadi mujahid di jalannya.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 Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maha benar Allah dengan segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله Guru kita yang mulia juga Ustadz Muhammad Arifin Ilham Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya Disehatkan badannya diluaskan rizkinya, dan digabulkan cita-citanya. Para alim ulama, para ustadz, hadirin, hadirat, tetamu Allah, tetamu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indah ayat Al-Qur'an yang kali tidak bisa kita mengungkapkan di dalam kata-kata, hanya hati yang bisa merasakan. Apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan oleh Allah taala akan menjadi bekas bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah Ta'ala memanggil selalu, wahai orang-orang yang beriman. Saya akan memberikan kepada sekalian, siapa itu orang-orang yang beriman? Beliau adalah paduka kita Nabi besar Maulana Muhammad. Siapa lagi? Para sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat minal ansar wal muhajirin dan para pengikut-pengikut mereka yang setia sampai kepada Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Oleh karena itu disebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa ulaika dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengikuti mereka yang mengikuti sampai kepada hadratur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah radhiyallahu anhum wa radu'an mereka ridha kepada Allah Allah ridha kepada mereka yaitu orang-orang yang mengikuti gadaman ala gadamin bijiddin naudai setapak demi setapak mengikuti langkahnya Nabi besar Maulana Muhammad tentu yang di mana kita duduk di tempat ini diajarkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Arifin Ilham adalah ajaran-ajaran orang-orang yang terdahulu yang sudah diselamatkan oleh Allah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bantulah agama Allah." Tentu yang beliau jalankan ini adalah apa yang dijalankan oleh orang-orang terdahulu seperti Sunan Maulana Gunung Jati Cirebon, Maulana Ampel, Maulana Giri, Maulana Muria, para wali-wali Songo yang mana mereka pun mengikuti para sahabat-sahabat Al-Mustafa Maulana Muhammad Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan kalamnya yang mulia Intang surullah yansurkum wa yusabbit akdamakum. Bila kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran orang-orang yang terdahulu, berarti kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengikuti ajaran-ajaran orang-orang yang terdahulu, maka Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Allah akan kabulkan niat-niat kita. Allah akan kabulkan apa yang diceritakan tadi oleh para alim ulama yaitu mendapatkan jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dia akan selama-lamanya di dalam syurga bersama junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang saya sampaikan kali nanti diteruskan oleh Ustadz Arifin Ilham sesungguhnya dari semua pembicaraan tidak ada yang lebih mulia kecuali Al-Quranul Karim. Oleh karena itu tidak ada bekas di dalam hati ini kecuali kita selalu bersyukur kepada Allah dengan lazim berzikir yang apa disampaikan guru kita Ustadz Arifin Ilham. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar ya Habibullah. Bagaimana kita menolong Allah ya Habib? Menolong Allah tidak lain tidak bukan dengan cara kita selalu menjaga amanat-amanat Allah. Di antaranya selain beribadah kepada Allah, kita menjaga warisannya Nabi besar Maulana Muhammad. Beliau adalah para ulama sebagai penyambung lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga guru kita, kita jaga orang-orang saleh yang berdakwah di jalan Allah agar kita dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya membantu Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai kekasih-kekasih Allah yaitu para alim ulama dan junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Wa man akramahum akramani wa man akramani akramallah Waman akramallah maka Allah sempurnakan dengan menyempurnakan penghormatannya yaitu surga. Ulama adalah pewaris para nabi. Tentu ulama yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena ada yang gak suka disebut nama ini bergaulah sama mereka, bersahabatlah, bergurulah, berjuanglah bersama mereka. Allahu Akbar walillahilham. Dan sebuah keniscayaan dalam dakwah, dalam harokah jihad, pasti ia menemui tantangan, godaan, rintangan, fitnah. Sebagaimana dialami para salafus saleh para sahabat, para mujahid-mujahid dakwah. Roh para aulia, roh para salehin, mereka tidak hanya difitnah, dihasut, bahkan mereka para sahabat Nabi kita Maulana Muhammad mereka rela untuk agama Allah, untuk Nabi Muhammad melepaskan tangan-tangan mereka karena berperang menjaga agama Allah. Kepala-kepala mereka untuk menjaga agama Allah dengan berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menerima kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Begitu pula para sahabat-sahabat Nabi, ada yang disiksa seperti Bilal bin Rabah. Bagaimana juga para aulia seperti contohnya Al-Imam Al-Gutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor. Tujuh tahun beliau di penjara. Karena membantu Syekh Asnawi Banten melawan penjajah Belanda. Belanda bilang beliau provokator. Diseret, dimasukkan penjara. Tujuh tahun di situ didatangi oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Didatangi oleh Fagihil Mugaddam. Didatangi oleh Qutbur Rabbani, Sayyidina Abdul Gadir Jailani. Para aulia-aulia Allah Minas salihin ar-ruh junudun mujannada. Ruh itu berkelompok-kelompok. Kalau kelompoknya sedang terhina, sedang disusah, sedang dizalimi, maka roh-roh salehin akan datang kepada dia dan akan membantu dia. Itulah janji Allah, intang surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum. Jadi kita yang mempunyai kecintaan kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak boleh mempunyai rasa takut, rasa sedih karena kita memiliki Allah dan memiliki Nabi besar Maulana Muhammad. Subhanallah, Allahu Akbar. Keniscayaan. Intan surullah yang suruh. Kalau kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Dan hadiahnya dua lagi. Setelah ditolong, Allah tetapkan pendirian kita. Allah mantapkan akidah kita. Allah semangatkan kita dalam garis dakwah. Makanya para mujahid itu makin mantap, makin jadi karena dia bertamul. Wazulzilu hatta yakula rasulu walladzina amanu ma Digoncangkan sedemikian rupa ujian yang hebat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat beliau. Allahu akbar. Goncangan yang sangat hebat, teror mental, teror fisik, dianiaya, diinjak, diludahi, sampai dibunuh. Lalu Rasulullah SAW Mata Nasrullah bertanya kepada Allah Berdoa kepada Allah Rintihan seorang Rasul Kalau sudah demikian kapan pertolonganmu ya Allah Lihat senjata bagi orang saleh adalah doa. Allah, inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Jadi dalam ibadah, amal, dakwah, puncaknya jihad, dalam jihad itulah hadir pertolongan Allah jalla jalaluh. Allah ingin melihat maksimal usaha kita dalam bermujahadah di jalannya Allah jatuh cinta kepada mujahid-mujahidnya karena membela agamanya. Allahu Akbar walillahil hamdan Allah bayar darah mereka, nyawa mereka, harta mereka dengan surga. Inna Allah shtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayuqtalun fayuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal Injil wal Qur'an. Sesungguhnya Allah membeli nyawa-nyawa dan harta-harta hamba yang beriman yang berjihad di jalan Allah itu dengan surganya. Mereka berperang, dibunuh atau membunuh mereka surga. Dan itu pasti dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Dan itulah kemenangan besar mereka. Wa minan nasi utiqah mardatillah. Ada di antara manusia yang mewakafkan bukan hanya hartanya, tapi jiwa raganya di jalan Allah. Karena itu selalu kita dalam kunut kita di Masjid Azikra ini. Setiap subuh ya Habiballah. Selalu doa kita untuk para mujahidin. Waja'alna minhum Allah mansur mujahidin fi Palestin, fi Afgan, fi Irak, fi Suria, fi Mesir, fi kuli makan, fi kuli zaman. Waja'alna minhum. Ya, dikarenakan tanda-tanda Allah menetapkan daripada yaitu pertolongannya maka namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti para sahabat Nabi besar Maulana Muhammad. Tidak hanya Rasulullah yang diabadikan, sahabat-sahabat mereka pun diabadikan. Bila kita ingin diabadikan nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu berdekatan dengan Allah dan cintai Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar walillahil ham. Itulah puncak dari zikir adalah jihad sofwatul Islam al jihad fisabilillah. Kesupian dalam Islam itu adalah jihad. Ahli zikir, ahli ibadah, ahli ibadah, ahli akmal, ahli amal, ahli akhlak, ahli amal, ahli dakwah. Ahli dakwah, ahli jihad. Jazakumullah ya Habibullah memberikan semangat kembali pada kami untuk membangun kesadaran kami masuk dalam barisan mujahid-mujahidnya yang sebentar ini tidak lama di dunia. Malaikat menyaksikan kita, maka buatlah rekaman sejarah terbaik untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Biar Allah bangga menyaksikan kita menjadi mujahid-mujahidnya. Allahu Akbar, amal jariah, tidak lupa Arifin, menjadi mujahid dakwah, mujahid amal, silahkan hubungi Ahi Awaludin untuk pembangunan Masjid Pondok Pesantren Jabal Sindur Azikra 0856 90010 0856 90010 atau datang langsung ke Desa Cibadung Gunung Sindur. Nanti namanya mau diganti Bib insyaallah Desa Cisoleh.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 Anta syamsun Anta badrun Anta nur Auka nurih